Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ketujuh ini menampilkan Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Edo sebagai Pegawan Agung, Margaret sebagai Diahwari, Anis sebagai Wiatsih, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Raden Burangrang dan Kinanti menjenguk kelompok perguruan kembang hitam yang bermukim tak jauh dari pondokannya. Pondokan Eyang Begawan Agung. Tetapi terjadi perselisihan di antara mereka yang mengakibatkan terjadinya pertarungan. Wiatsih yang merasa tersinggung karena Kinanti berhasil mengalahkan dia warih kawannya segera saja memerintahkan seluruh kelompok perguruan kembang hitam untuk mengepungnya, berusaha menangkap Raden Burangrang dan Kinanti serta Ki Umang. Berhati-hatilah di Kinanti. Lindungi Paman Umang. oh Ya! Ya! Dua orang kawanku sudah dibuatnya terkapar tidak berdaya. Raden Purangrang yang semula nampak begitu lembutnya, kini kelihatan begitu perkasa. Pukulan-pukulannya bagaikan halilintar menggoyak kepungan lawannya, mengejutkan gadis-gadis perkasa, murid dari perguruan kembang hitam. Tetapi kepungan itu tetap saja memburu, selalu merapat kembali, walaupun sesekali berhasil dikoyak olehnya. Hei, nanti jangan menjatuhkan korban. Tidak, kakak. Aku akan melepaskan mereka satu persatu. Mereka harus diberi hajaran. Aku ingin mereka wanita-wanita liar ini sadar bahwa kita penghuni lama bukit Gunung Mangun tidak dapat mereka buat main-main. Awas paman bang. Ya. ya, mereka mungkin mengarahkan serangan pada paman. Iya. tidak bisa bersikap lemah pada manusia-manusia licik. Awas paman. Setan liar, iblis-iblis wanita. Ya. Kinanti mengamuk hebat melihat Ki Umang terlempar tidak berdaya. Raden Burangrang pun yang menjadi cemas mulai mengerahkan segala kekuatannya. Pertempuran berkecamuk menjadi semakin dahsyat, tetapi beberapa saat kemudian Raden Burangrang dan Kinanti menjadi semakin lemah. Desakan tenaga yang silih berganti yang nampak selalu segar membuatnya menjadi kerepotan sampai akhirnya Kau melarangku membunuh mereka yang telah melukai tujuh orang kawan kita, Wiyatse. Kau lihat itu. Semua kawan-kawan kita tidak dapat menerima sikapmu. Ya, ya, ya, ya, ya. Bunuh Tunggu. Lihatlah dulu kawan-kawan kita. Apakah mereka telah tewas? Jangan mengambil tindakan apapun. Ingat, aku adalah pimpinan saat ini. Nyai Kembang Hitam mempercayakan kalian di bawah pimpinanku saat ini. Jangan memperpanjang urusan ini. Nyai Guru tidak menghendaki hal seperti ini terjadi. Nyai Guru tidak ingin terganggu tapa berata yang tengah dilakukannya. Nah, lumpuhkan mereka dengan totokan khas Banyu Cakrabuana. Dan kemudian ikat di pohon besar itu sebelum kita memiliki pondokan. Sikap tegas Wiyatsih yang mengatasnamakan Nyai Kembang Hitam merupakan satu keputusan yang tidak dapat dibantah. Seluruh teman-temannya mematuhi perintahnya. Raden Burangrang diikat setelah dilumpuhkan dengan totokan khas Aji Banyu Cakrabuana. Demikian juga dengan Kinanti dan Ki Umang. Beberapa saat kemudian, murid-murid perguruan kembang hitam mulai bekerja kembali menebangi pohon dan menyiapkan beberapa pondokan untuk mereka tinggal. Sementara itu Raden Burangrang, Kinanti terikat erat menjadi satu di sebatang pohon besar. Bagaimana keadaanmu, adikku Kinanti? Seluruh tubuhku rasanya hancur luluh terkena pukulan wanita-wanita liar itu. Awas kalian. Mereka akan kubuat jauh lebih menderita dari keadaanku. Eh, eh, eh. Di mana Eyang Begawan? Mengapa ia belum juga datang menolong kita? Oh, bagaimana Eyang datang menolong nanti? Bukankah kedatangan kita kemari rencananya hanya untuk menyambangi mereka? Oh, oh. mungkin Eyang tidak akan mencari kita hingga siang hari nanti. Ya, mungkin menjelang sore. Jika kita belum kembali, baru beliau akan melihat dan mencari kita di sini. Oh, lihatlah itu, Paman Umang. Oh, entahlah, bagaimana parahnya keadaannya. Ah, oh, kasihan sekali. Tidak seorang pun yang menghiraukannya dan menolong lukanya. Benar-benar iblis wanita-wanita itu. Dari mana asal mereka? Uh, sudahlah hatiku, jangan mengumbar emosimu. Kuasailah dirimu. Marilah kita mencoba untuk menyembuhkan luka dalam kita. Dan kemudian melepaskan totokan mereka. Ya, baik kakak. Kinanti bersama dengan Raden Burangrang mulai memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalam yang terasa mengganggu penyaluran tenaganya. Sementara itu anggota perguruan kembang hitam terus bekerja menyiapkan kayu dan ranting untuk membangun pondokan bagi tempat tinggal mereka sambil sesekali melirik ke arah tawanannya. Tetapi puluhan murid kembang hitam itu tidak menyadari kehadiran seorang laki-laki berusia lanjut dengan kumis dan janggut yang panjang memutih, mengendap-endap mendekati pohon besar di mana Raden Burangrang terikat. Beberapa saat, suasana di kaki bukit itu dipecahkan oleh teriakan wanita-wanita murid perguruan kembang hitam. oh, cepat menyebar, cari mereka. Pastilah mereka belum jauh dari tempat ini. Cari setiap bagian yang tersembunyi. Periksa seluruh semak belukar. Mereka dalam keadaan terluka. murid perguruan Kemang Hitam menyebar, mencari tawanan mereka dengan hati berdebar. Mereka mulai mereka-reka, tokoh macam apakah yang telah membebaskan tawanan mereka sekaligus tiga orang dari incaran serta pandangan mata puluhan orang. Sementara itu tidak jauh dari tempat mereka, di sebuah pondok kecil, Bagaimana keadaanmu nanti? Sudah, Eyang. Tidak ada lagi rasa sakit di dalam dada saya. Ya, bagus, bagus. Sekarang telanlah pil yang kuramu untuk menyembuhkan luka dalam. Terima kasih, Eyang. Ah, kau, kau bagaimana, Burangrang? Sama sekali tidak saya rasakan rasa sakit itu, Eyang. Tangan sakti Eyang serta pil itu telah membuat saya sembuh seperti setia kala. Kita kedatangan tamu, cucu. Agaknya mereka. Benar. Mereka telah berhasil menemukan pondok kita, yang. Aku akan membuat perhitungan. Aku tidak menghendaki itu, cucu. Sambutlah mereka sebagaimana seorang tuan rumah yang baik. Kau dengar itu? Mm, mm, baik, ya. Oi, keluarlah kalian penghuni pandang. Kami ingin bertemu dengan kalian. Oh, keluar dan sambutlah baik-baik. Ayo, burang-rang. Oh, baik, ya. Selamat datang, sahabat. Mari, Silahkan masuk jika memang kalian ingin berkunjung. Hmm, <laughs> ternyata benar dugaanku. Di dalam pondok inilah kalian bersembunyi. Oi, kawan-kawan, bersiaplah kalian. Kita tangkap kembali kawanan kita. Dia Huwarih yang datang bersama dengan empat orang kawannya segera mengepung, sementara Burangrang tetap tenang di muka pondoknya. Untuk sesaat, Tiahwari tertekun ketika menyadari keadaan Raden Burangrang dan Kinanti yang berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Hmm. Agaknya seseorang telah menolongmu. guru muka? Jika memang begitu, suruhlah ia keluar untuk menghadapi kami sekaligus. Apakah kalian tidak ingin berkunjung baik-baik kemari? Kami akan menyuguhkan kalian makanan yang hangat. Marilah nona-nona. Kami akan menyudahi segala ganjalan yang telah terjadi. Nah, marilah kita lupakan semuanya itu. Baiklah. Tapi apa imbalannya untuk semuanya itu? Kalian mau memberikan sebelah telinga kalian untuk imbalan perdamaian kita? Setan. Telinga kalianlah yang pantas untuk Kinanti. Tidak, Kakak. Mereka keterlaluan sekali. Aku tidak dapat menahan diri lagi. Marilah kita beri mereka hajaran. Kita balaskan perbuatan mereka tadi. Nanti, tunggu. Ingatlah pesan Eyang Pegawan, Kinanti. Jangan menuruti amukan perasaanmu. Oh, benar, Kinanti. Oh, ya. oh. Untuk apa kau kembali mengumbar kemarahan? Tapi Eyang... Lalu untuk apa kau selama ini menuntut pelajaran dariku? Hah? Olah kanuragan dan olah kebatinan. Ataukah memang tidak ada artinya semua itu? Aku yang tidak bisa mengajar dan mendidik engkau, cucu. Oh, jika demikian betapa bodohnya aku. Ah, ah, maaf, maafkan saya, Eyang. Saya terlalu menurutkan nafsu saja. Maafkan saya, Eyang. Bagus, bagus. Jika begitu, aku tidak bodoh. Kau kini nanti masih tetap muridku yang pandai. Siapapun kau adanya, kau harus menyerah dan ikut bersama kami. Mari kawan-kawan, kita akan membawa laki-laki tua itu sekaligus. Jangan layani mereka, sudahlah. Kalian berdua masuk saja. Raden Burangrang dan Kinanti melangkah masuk mematuhi perintah eyangnya yang dikenal dengan nama Begawan Agung. Sementara itu dia Warih dan kawan-kawannya maju menerjang mereka. Tetapi terjadilah suatu keanehan. Lima orang murid perguruan kembang hitam itu bergerak ke samping kiri dan sebuah pohon besar justru menjadi sasaran mereka. bagaikan kerasukan setan, mereka terus menerjang, memukul, menendang pohon besar itu. Sementara Raden Burangrang dan Kinanti mengintipnya dari dalam pondoknya. Oh, lihatlah itu adik Kinanti. Pada akhirnya Eyang memberikan hajaran juga pada mereka. Lihatlah itu. Pada suatu saat, tentu kita akan mendapatkan pelajaran seperti itu. Sampai kapan mereka akan memukuli pohon itu, Kakang? Entahlah. Mungkin sampai mereka kehabisan tenaga. Oh, lihat itu adik nanti. Serombongan besar kawannya datang. kemari. lihatlah itu. apa yang telah kalian lakukan? Tidak waraskah kalian? Memukuli pohon besar itu. Apa yang telah terjadi? Oh, iblis. Iblis. Agaknya orang tua itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Uh, mari. Mari kita serang dan hancurkan mereka yang berada di dalam pondok itu, Yatsi. Ada apa? Katakanlah. Apa yang terjadi dengan kalian di tempat ini? Entahlah, Yatsi. Aku... Aku tidak dapat menahan diri lagi melihat mereka. Aku Aku kemudian memerintahkan adik-adikku untuk menyerang mereka. Tapi, tapi entahlah. Aku tidak mengerti mengapa aku jadi memukuli pohon besar itu. Uh, <sighs> Urusan ini akan menjadi semakin panjang. Hmm. Aku khawatir justru akan mengganggu Nyai Guru. Uh, Karena itu, sebaiknya kita sudahi saja. Biarlah nanti saja Nyai Guru yang memutuskan apa yang sebaiknya kita lakukan. Sayang sekali. Awas kalian. Burangdang dan kau juga Kinanti. Kelompok perguruan kembang hitam yang menyadari bahaya yang cukup serius jika mereka memperpanjang persoalan, segera kembali meninggalkan Pondok Eyang Begawan Agung. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi di puncak Bukit Gunung Mangu apakah yang akan terjadi dengan Nyai Kembang Hitam dan juga Mbak Yulastri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.